Tayyib ada yang bertanya apa hukumnya berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu karena banyak orang di masjid-masjid dan musola-musola berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu. E, perlu dipahami barakallahu fikum yang sunnah yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW setelah salat lima waktu yang diamalkan adalah berzikir berzikir. Sehingga dikatakan al-adhkar dubro salawat. Zikir, zikir setelah selesai sholat. Pada zikir-zikir tadi yang dicontohkan sama Rasul, padanya ada pujian-pujian sanjungan kepada Allah. Padanya juga ada lafat-lafat doa. Sehingga yang sunnah berzikir sesuai dengan contoh zikirnya Rasulullah SAW. Tidak lebih daripada itu. Paham ya? Berzikir. Adapun berdoa setiap selesai sholat yang fardu nggak disunahkan, nggak disunahkan. Tapi ke, kalau terkadang orang melakukannya tidak ada masalah, tidak ada niatan afdoliyahnya, tidak ada keyakinan afdoliyahnya. Ini semata-mata kepingin doa nggak ada masalah, sehingga jangan khusus pada sholat. Doa itu ada waktu-waktu yang lain. Di waktu-waktu mustajab doa dan di tempat tempat makbulnya doa setelah uh, azan sampai ikhomat ketika sujud, sebelum salam, ketika musafir, ketika hujan, uh, ketika kondisinya sangat genting, sangat kritis. Banyak waktu tempat-tempat yang yang makbul doa di tanah suci sana Irfan. Di tanah suci sana. Sehingga ada tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum ah uh, eh, saya mau tanya apakah boleh dengan alasan dunia seseorang menghajar orang lain? Jawabannya kalau urusannya pribadi atau duniawi hanya dikasih izin tiga hari. Tiga hari lebih dari tiga hari berdosa. Dosa dua-duanya. Yang terbaik yang memulai dengan salam. Itu mana hadisnya Rasulullah SAW. لا يحل لمسلم أن يهجر haw فوق ثلاث Yaltaqiyani fa هذا hadha هذا وخيرهم الذي wa بالسلام Riwayat ini ikhwan, tidak halal bagi seorang muslim uh, menghajar, memboikot saudara yang lainnya lebih dari tiga hari. Saling berjumpa, melengos. Karena melengos sini yang paling baik yang memulai dengan salam. Ini kata para ulama kalau urusannya duniawi atau pribadi. Paham tuh? Nah, dan harus diselesaikan ya, Ikhwan. Kalau enggak, dosa terus panjang hayatnya. Kalau tidak memulai dengan salam. Ya. Ada kelas dunia, bisnis, ribut. Ha, rebutan lahan batik walau walaisa wala lahan sarung atau apa gitu. Ribut geger. Akhirnya renggang hubungannya, saling hajar. Lebih dari tiga hari belum akur dosa sepanjang matinya. Nah sepanjang hayatnya kalau sepanjang matinya, sepanjang hayatnya. Rugi ya ikhwan. Paham tuh? Segera selesaikan. Dunyawi, dunyawi, perkara yang sangat remeh barakallahu fikum. <clears throat> barakallahu Apakah ada sholat taubat dalam Islam? Hadis yang menjelaskan secara khusus dengan nama sholat taubat baif riwayatnya. Nggak sahih ya ikhwan. Namun ada sholat yang pahalanya menghapuskan dosa. Yaitu sholat dua rakaat ba'dal wudhu. Sholat dua rakaat ba'dal wudhu. Nah, wudhu yang sempurna, nggak bicara macam-macam, sholat dua rakaat selesai. Itu akan diampuni dosa-dosa dia walaupun seperti buih di lautan. Barakallahu Paham ya? Namanya sholat ba'dal wudhu. Bukan sholat taubat. Tapi pahalanya, keutamanya menghapuskan dosa-dosa yang ada. Paham misalnya? ya? Jadi amalan khusus namanya salat taubat dhaif riwayatnya. Tidak ada ya kawan. Kalau ingin taubat, langsung taubat kepada Allah Azza Atau dengan cara mengerjakan surat rakaat ba'diyal wudhu. Barakallahu fikum. Minta penjelasan tentang akad jual beli istisna. Mana yang lebih rajih? Pendapat yang membolehkan ataukah pendapat yang melarang? barang lagi. Istisna itu ialah seseorang konsumen datang kepada pembeli minta dibuatkan sebuah barang. Entah dibuatkan sebuah rumah, dibuatkan sebuah lemari, dibuatkan sebuah apa begitu. Istisna. Ada kesepakatan antara mereka berdua terkait dengan masalah harga. Harus jelas harganya. Kemudian sifat-sifat barangnya, modelnya kayak apa, spesifikasinya ya kan. Taib. Kemudian waktu penyerahannya. Dan disepakati DP-nya. Barakallahu fikum. Itu uh, ada uang DP-nya ya kan. Ada uang muka tanda jadi untuk pembuatan barang tadi. Ada khilaf di kalangan para fuqaha dalam bab ini Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Sebab barangnya belum jadi. Barangnya belum belum jadi. Sebagian ulama kita mengatakan boleh. Sebab padanya tidak ada larangan-larangan syar'i. Tidak ada hal-hal yang melanggar syariat padanya. Kembali pada keumuman ayat wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Semuanya jelas, barangnya jelas, sifatnya jelas, modelnya jelas. Ah, Harganya jelas, semuanya jelas. DP juga jelas. Tidak ada yang uh, tipuan, tidak ada pemalsuan, tidak ada yang gharar, tidak ada yang majhul, tidak ada. Ini pendapat yang lebih rajih barakallahu fikum. Ini yang dirajihkan oleh banyak ulama sekarang ini. Barakallahu fikum. Namanya akad istisna. Resikonya adalah ketika sang penjual uh, dalam mengadakan barang tadi tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Nah sesuai maka sang pembeli boleh untuk membatalkan. Fasah. Minta fulusnya batal. Paham salah ya? Paham ya kawan? Itu resikonya. Barakallahu fikum. Disebut dengan istisna. Apa hukum uang elektronik? Apakah termasuk riba ketika kita uh, top up uang elektronik di Indomaret atau Alfamart kemudian dikenai uang administrasi. Ini kondisinya sama kayak pulsa. Tom beli pulsa 10 ribu, bayar berapa? 11, 12 setengah. Antum beli pulsa 100 ribu, bayar berapa? 97. Ini El lebih sedikit. 97, 98. Iya. Ini kalau bisa sama ya kan. Terkait masalah pulsa, ulama sekarang mengatakan nggak ada masalah. Diperbolehkan. Maka juga terkait dengan masalah top up. Top up, di top up. Labas. Barakallahu e, dimasukkan dalam uang jasa di situ. Nama ya kan. Sehingga sifatnya bukan utang piutang tapi sifatnya kayak eh, jual beli dengan sebuah keuntungan barakallahu Apalagi sekarang e, semuanya serba emoni bagi yang lewat tol. Ya, ya wis harus e, menyiapkan e-tolnya, emoninya ya kan. Masya Allah, tabarakallah. Apa hukumnya kufut? Hah? Ada gojek, ini kufut. Kufut, kumar, ku, ku shop, shopping, ku, kodis, komedis. <laughs> Al-Muhim, ini sekarang eh, kemudahan-kemudahan dalam berbelanja, kufud. Gambarannya adalah kita pesan driver Gojek untuk dibelikan makanan. Nanti driver Gojek akan menalangi dulu pakai uangnya dia. Kemudian setelah makanan datang kita bayar untuk harga makanannya ditambah dengan biaya untuk Gojeknya. Jadi driver Gojek mengutangi pembeli, kemudian pembeli membayar hutang ditambah dengan biaya Gojeknya. Untuk yang GoFood dan sebagainya ya, Ini status, status dia itu lebih nampak lebih dekat dan lebih wow wadih sebagai seorang maklar. Dia jual jasa. Dia jual jasa. Jadi anda menyuruh dia sebagai maklarnya kamu. Ah, beli. Beres. Dan antum tahu bakal harganya sekian plus ongkirnya. Antum tahu. Tidak ada masalah. Atau antum niatkan dia sebagai wakilnya antum. Atau sebagai uh, ya yang tertunjuk sebagai uh, pembeli yang ada. Barakallahu fikum. Wadah Insyaallah, Tidak ada masalah insyaallah ya. Ima diniatkan simsar atau simsar paklar, ima diniatkan sebagai wakil atau sebagai orang yang uh, yang antum suruh. Suruhannya antum barakallahu fikum. Labas. <clears throat> Allahu taala alam bisawab. Un. Face. Hah? Sudah ini? Sudah kan? Sudah ya kan? Tidak ada lagi yang lain. Yakin? Ada lagi yang lain? Yakin? Yakin apa enggak ini? Yakin? Masya Allah. Ya sudah, tidak ada lagi yang lainnya. Apa juga? <laughs> Kalau tidak ada lagi yang lainnya, ya, cukup. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya ke depan semakin bijak, semakin arif di masa-masa fitnah. Jangan jadi asmuni asal muni di masa fitnah. Jangan jadi asbun asal bunyi di masa fitnah. Jangan jadi pengobar api fitnah. Jangan jadi pemicu fitnah. Jadilah peredam fitnah, jadi orang-orang yang arif yang bijak di masa-masa fitnah. Semuanya ada aturan mainnya. Barakallahu fiikum.